في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha muraatin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du Ma'asyiral muslimin wal musliman arsyadani wa iyakumullah Siapkan kitab halaman 89 Halaman 89 Bagaimana seorang muslimah Boleh melakukan percepatan datangnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Amalan-amalan apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan tentu Ini yang mesti sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Tentang masalah rezeki Ini adalah tajuk kita Tentang masalah rezeki Yang kita akan samakan pemahaman kita Rezeki tidaklah boleh dibatasi hanya sebatas fulus Ya ada fulus berarti ada rezeki Bukan begitu Lalu tidak ada fulus Dianggap tidak ada rezeki Padahal sihat adalah rezeki. Dapat suami yang baik juga adalah rezeki. Anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh juga rezeki. Tidak difitnah orang, tidak dicelakai orang juga adalah rezeki. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan rezeki yang terbaik di dunia ini adalah Allah masukkan iman ke dalam hati kita. Allah jadikan kita orang Islam. Ini rezeki yang terbaik. para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka rezeki yang paling mereka paling mereka kejar adalah kuat untuk beramal soleh dan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita, kalau kita orang manusia sekarang menganggap rezeki itu adalah apapun yang bernilai harta. Itu dianggap rezeki. Kalau wanita-wanita sahabat bukan begitu. Bagi mereka fulus tak masalah, tak ada. Bahkan dapur mereka sering beberapa hari tidak berasap. Mereka hanya minum air beberapa hari sebagai ganti makan minum. Bagi mereka biasa. Tapi apabila ketinggalan satu malam saja tahajud, mereka nangis besok paginya. Apabila mereka tertinggal melaksanakan duha, seperti sekarang ini kan waktu duha, kita tidak kerjakan. Padahal amalan duha adalah salah satu amalan ahli surga dan di kitab ini kita akan lihat nanti pada halaman 115 Salat duha contohnya adalah salah satu sholat yang dikerjakan untuk mendatangkan rezeki dan mempercepat rezeki datang. Kita ada hajat rezeki apa dari Allah? Sholat duha. Dan ini jarang orang kerjakan sekarang. Zaman sahabat, istri-istri para sahabat Menangis mereka apabila satu hari itu mereka tidak selesai menyelesaikan Al-Quran satu juz menangis mereka menangis mereka apabila satu malam itu mereka tidak sempat tahajud ini yang membuat mereka merasa kehilangan Masyirul muslimin yang kami muliakan bahkan contoh ya sahabat rasul yang mulia namanya Anas bin Malik semoga Allah ridha kepadanya suatu ketika pernah tidak ibu membaca sejarah ini bu Anas bin Malik kenal Kenalkah Anas bin Malik? Hah? Pernah dengar nama? Hah? Pernah jumpa? Oh, belum. Ini sahabat Nabi saw Beliau termasuk sahabat yang anaknya sampai 120-an orang. Wow. Rezekinya benar-benar luar biasa. Umur beliau pun udah di atas 90-an. Anas bin Malik ini diberi oleh Allah rezeki yang melimpah. Rasul didatang oleh Anas. Kan masing-masing orang datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar saya begini." Yang lain datang, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dibanyakkan rezeki." Yang lain datang, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya dikuatkan oleh Allah untuk melakukan ini." Yang lain datang lagi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tapi Anas pintar dia. Anas bin Malik ketika datang pada Rasulullah Ya Rasulullah, saya datang kepada engkau minta didoakan enggak macam-macam. Tidak minta duit, tidak naik pangkat, pokoknya tidak adalah urusan-urusan duniawi. Saya hanya minta tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya makbul terus oleh Allah. Pintar enggak ini? Tolonglah doakan kepada Allah agar doa saya selalu makbul oleh Allah. Artinya tak payah lagi pakai doa Rasul. Doa sendiri langsung makbul. Ya kan? Satu aja permintaan saya Rasulullah. Mohon didoakan kepada Allah agar doa saya makbul. Apa kata Nabi? Anas, pinter lo ya. Kamu pinter Anas. Permintaan kamu sekali tapi kamu dapat banyak selama-lamanya. Oke okay, Anas, saya kasih kamu syarat. Apabila kamu penuhi syarat ini, doamu terus makbul mustajab, terus makbul mustajab. Apa itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, pastikan yang engkau makan dan engkau minum terjaga dari yang haram. Selama makanan dan minumanmu terjaga dari yang haram, selama itu doamu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Rasul katakan, ajaran ini bukan hanya untukmu hai Anas, tapi untuk siapapun umatku sampai hari kiamat. Siapa yang boleh menjaga makan minumnya dari yang haram, bahkan syubhat pun dia jauhi, maka insyaallah doanya makbul. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dan Anas termasuk orang yang paling berhati-hati di dalam memilih apa yang akan dia masukkan ke mulutnya. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak. Budak ini ingin merdeka. Apa kata Abu Bakar? Oke. Okay. Karena kamu orang soleh, kamu budak yang taat, kamu budak yang baik, kamu saya bagi merdekalah. Eh, eh, ternyata si budak mengatakan, wahai tuan, saya tidak mau dimerdekakan secara free. Saya mau merdeka secara terhormat, saya bayar kemerdekaan diri saya. Loh, kamu saya kasih gratis, nggak mau. Tidak mau ya Rasul, eh, ya, ya, ya Tuhan, saya maunya bayar. Aneh ya? Saya maunya kemerdekaan saya saya bayar. Kamu bawa, mau bayar pakai apa? Kata Abu Bakar Siddiq. Si budak menjawab, "Tuan, izinkan saya setiap hari pergi ke pasar, pergi ke pajak. Pasar sini guna pajak atau pasar istilahnya, Pak? Pasar ya. Pergi ke pasar, saya jadi kuli kasar, tukang angkat lah, tukang angkut barang-barang berat." seberapa saya dapat satu hari itu saya setorkan kepada engkau sebagai cicilan untuk hari itu nah saat cicilan saya seluruhnya lunas saya pun merdekalah apa kata Abu Bakar oke kalau maunya kamu seperti itu silahkan tapi kata Abu Bakar ingat ya saya akan tanya kamu dulu setiap kamu akan menyetor kepada saya cicilan kamu ansuran kamu, saya akan tanya kamu dapatkan caranya bagaimana. Siap tuan, kata si budak. Mulai tiap hari. Si budak kerja ke pasar, petang hari dia balik pulang, setor kepada Abu Bakar. Ditanya, ini bagaimana cara dapatkan tadi? Begini-begini tuan. Oke, ini halal. Diambil. Angsuran pertama kamu, oke. Cicilan pertama kamu diterima. Besoknya begitu juga, besoknya begitu juga. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sedang melayani tamu-tamu negara. Sedang melayani tamu-tamu negara. Tiba-tiba si budak datang membawa sekeranjang makanan. Biasanya dia datang petang. Ini kira-kira pukul 2, pukul 3 dah nyampe dan dia ingin memberikan sekeranjang makanan itu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena ada tamu, Khalifah Abu Bakar hanya mengisyaratkan, tolong taruh, letakkan di ujung sudut ruang sana. Maka si budak meletakkan barang itu di sudut ruangan. Kemudian biasanya Khalifah Abu Bakar kan bertanya, macam mana kamu cara dapatkan? Ini gara-gara ada tamu, Abu Bakar tak tanya. Si budak pun segan mau menceritakan bagaimana cara dia mendapatkan. Dia langsung pergi aja. Ternyata hari itu Abu Bakar Siddiq puasa. Hari itu Abu Bakar Siddiq puasa. Puasa sunnah lah. Dia jadikan itu sebagai perbukaannya. Dia berbuka dengan makanan yang dibawa oleh sebudak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia makan. Satu baru dia makan, dia telan. Teringatlah oleh beliau, astagfirullah. Saya belum tanya si budak ini. Bagaimana cara dia, dapatkan sekeranjang makanan ini? Tolong tolong panggilkan Fulan bin Fulan budak saya. Maka orang pun memanggilkan, datang. Fulan, ini makanan cicilan kamu hari ini ya, ansuran kamu hari ini ya. Benar wahai Tuhan. Saya sudah sempat makan nih, tapi saya belum tanya bagaimana cara kamu mendapatkan ini. Dijawab oleh Bilal, Tuhan, dulu saya ini seorang bomoh. Hmm? Dulu saya ini seorang dukun dan tukang obat suka nipu pasien. Ketika saya masuk Islam dan saya pun tahu bahwa pekerjaan ini haram sebagai seorang bomoh, bomoh benar bahasanya bomoh, ya sebagai seorang dukun. Setelah saya tahu ini najis penghasilannya, apalagi saya juga ngobatin orang dan itu juga dengan cara-cara bohong, saya pun saya tinggalkan profesi itu. Masalahnya di antara pasien saya itu ada yang waktu itu tidak ada uang cash untuk membayar. Lalu mereka ngutang. Saya pun kasih mereka utang. Hari ini di antara pasien saya yang dulu pernah ngutang pada saya, jumpa oleh saya di pajak, di pasar. Saya tagih utangnya dan dia kasih, itulah dia cicilan saya, angsuran saya kepada engkau buat satu hari ini. Apa? kata Abu Bakar. Itu yang kamu kasih ke saya. Iya Tuhan. Maka langsung Abu Bakar Siddiq memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya. Ke bagian dalamnya. Lalu dia muntah. Dituskan. Keluar. Satu kali. Tak puas. Dia masukkan lagi. Sampai banyak kaum muslimin. Mohon maaf ya. <laughs> Sampai banyak keluar. Apa kata orang-orang? Sudahlah wahai khalifah. Sudah cukup satu kali muntahmu yang pertama itu sudah membuang satu suap yang kau makan tadi. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Demi Allah, saya tidak suka satu tetes saja, satu titik saja daripada rasa makanan itu menyelinap di bagian mana perut saya dan itu belum keluar menyebabkan amal saya tidak diterima oleh Allah, menyebabkan doa saya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan sahabat loh. Ini keyakinan sahabat. Satu titik saja, satu titik rasa satu tetes rasa saja masuk ke bagian yang lain dari perut ini dan belum keluar biar katanya keluar semua isi perut saya Masya Allah ini pertanda apa berhati-hatinya mereka adalah masalah makan dan minum baik rezeki adalah kekuatan untuk mampu berhati-hati membedakan antara yang baik dengan yang salah ini termasuk rezeki diberi oleh Allah kekuatan. Kan ada orang udah tahu dia ini bercampur dengan yang tidak halal, tapi demi pergaulan dia minum juga, dia makan juga hanya supaya orang lain tidak menganggap saya terlalu sok alim. Ini sudah kehilangan dia rezeki untuk sensitif dalam membedakan yang baik dengan yang yang tidak baik. Kita kembali kepada cerita bagaimana ibu-ibu dulu Semudah-mudahan ibu-ibu dulu tuh sekarang ada pada ibu-ibu yang ini. Amin ya rabbal. Kenapa, Bu? Ibu-ibu dulu itu ibu-ibu istri-istrinya para sahabat maksudnya. Mereka adalah wanita-wanita yang dijamin seluruhnya masuk surga. Seluruh istri-istri sahabat dijamin masuk surga. Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Dalilnya bahwa seluruh orang-orang yang hidup di masa Nabi, laki-laki dan wanita dijamin masuk surga. Di ayat itu Allah mengatakan Allah berikan kepada mereka ridho. Nah, coba kita lihat. coba kita perhatikan bagaimana setiap mereka sangatlah rakus dengan amal soleh lebih rakus daripada orang hari ini kepada uang. Ibu-ibu ada yang tidak suka uang? Hmm? Ada yang tidak suka uang? Belum ketemu kita orang yang tidak suka uang ya. Semua orang insya Allah tanpa diperkenalkan sekalipun dia akan suka dengan uang dan jatuh cinta dengan uang. <laughs> Biar tidak bersuami asal uang ada daripada bersuami tapi tidak beruang. <laughs> Tapi ibu-ibu para sahabat, ibu-ibu para sahabat bukan begitu. Bagi mereka biar tidak beruang, asal amal bisa mereka amalkan, kesolehan tetap mereka rutin mengerjakannya. Dan ini menjadikan mereka cemburu ketika Nabi Muhammad menyuruh kaum lelaki Jumatan kalian ke masjid. Yang wanita tidak digalakkan. Yang laki-laki boleh antarkan jenazah sampai ke kuburan yang wanita tidak digalakkan. Yang laki-laki silakan berangkat pergi berjihad, yang wanita tidak malah disuruh, tidak boleh. Padahal kaum muslimin pahala mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman sampai ke liang lahatnya dapat satu kirot apa itu satu kirot yaitu sebesar gunung Uhud beratnya timbangan nanti di hari kiamat satu kali mengantarkan jenazah ke kuburannya dan ibu-ibu di masa Nabi dulu tidak digalak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jumatan ke masjid Ibu tahu pahala laki-laki yang pergi Jumat Tahu bu pahala laki-laki pergi Jumat Ibu tahu Bilang bilang aja cepat tidak tahu Beri kita lanjutkan pengajiannya. <laughs> Iya, bismillah. Bapak, kabar gembira buat bapak-bapak nih. Hah? Belum kabar gembira buat ibu-ibu. Tapi belakangnya ada kabar gembira untuk ibu. Bocorannya tembus untuk ibu nanti ini. Pak, Bapak bu, kok ibu yang seru? <laughs> Apa kata Rasulullah SAW? Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala. Siapa yang mandi ya pada hari Jumat. Mandi dia, mandi biasa dulu. Cebar cebur cebar cebur pakai sabun, pakai shampoo, ha? Gosok gigi, kemudian waghtasala. Lalu dia menyengajakan mandi wajib Jumat. Dalam sahih Imam Bukhari Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim di riwayat yang lain dan juga muslimah. Setiap hari Jumat mandinya wajib. Tapi ghuslu yaumil jum'ah ka ghuslil janabah. Mandi pada hari Jumat sama seperti mandi orang junub cara melaksanakannya ya sama seperti mandi orang junub. Macam mana mandi orang junub? Hah? <laughs> Saya tidak demo. Ya? Kalau di Indonesia kalimat demo itu turun bersama-sama ke lapangan, pergi ke kantor pemerintah, minta agar pemerintah berubah. Itu demo bahasa Indonesia. Tapi kalau demo bahasa Malaysia, saya baru paham di Kucing kemarin. Ini yaitu memperagakan artinya ya mem mem mem mem menyontohkan baik cara mandi junub itu di dalam kitab Fathul Bari syarah sahih Imam Al-Bukhari beza benar dengan yang kita pahami selama ini caranya Rasul memberikan petunjuk kata ini cerita Bunda Aisyah nih ha, cerita oh ini bagus sekali yang merekam ini bagus sekali nanti boleh dibagi pada yang lain ya ha? Ini benar-benar bagus. Biar Bapak lihat juga, Bu. Begini. Rasulullah SAW kata Bunda Aisyah menyediakan satu ember air. Satu ember air. Kemudian Rasulullah memulai lihat ketika berniat, beliau berniat untuk mandi junub, mandi junub ya. Beliau meletakkan kedua kakinya di atas tanah dan sejak beliau mulai start ha, mulai melaksanakan mandi junub, beliau tidak menggerakkan kakinya sedikit pun kedua-duanya. Seperti terpaku ke bumi. Ya, apa yang beliau buat pertama? Beliau ambil dengan tangan kanan lalu dipindahkan ke tangan telapak tangan kirinya dan dia bersihkan dulu kemaluannya. Ini cerita Bunda Aisyah lah, ya. Kemudian di, tangan yang kiri tadi setelah dibersihkan kemaluannya, dia hantamkan ke lantai. Dia pukulkan ke lantai digosok sedikit. Habis itu diambil balik air, baru Rasulullah membersihkan. Ah, ya. Coba perhatikan, diambil balik air, lalu Rasulullah mulai berkumur-kumur, mabmadah. Ya, diambil balik air istinsyak wastinthar. Menghirup air tadi dengan hidung dan mengeluarkannya kembali ya ya gitu dihirup wah pakai sakit masuk ke dalam orang yang belum terbiasa sakit sampai ke dalam malah cantik kenapa ini menurut penelitian medis sekarang ternyata banyak menyembuhkan berbagai macam penyakit yang bermasalah dengan hidung kah apakah segala macamnya termasuk sakit-sakit kepala ini akan mudah hilang bila terbiasa istinjak dan istinfar selanjutnya Nabi baru mulai membasuh mukanya seperti orang wuduk biasa ya ingat kaki tidak boleh beranjak ya kemudian dibasuh sebanyak tiga kali oke okay. dari perbatasan rambut sampai ke sini ini masih terhitung muka lah ha? kalian jenggot tebal malah dimasukkan diselang-selangi jarinya ke dalam oke okay. Ambil balik setelah tiga kali Rasul menua, ma, menjatuhkan airnya seperti ini, tangan kirinya langsung menggosok. Ambil balik, lakukan dua sampai tiga kali. Kemudian ambil, pindahkan ke tangan kiri, airnya dibiarkan mengalir kemari. Lalu tangan kanannya menggosok. Dilakukan, pindah lagi, ya dua atau tiga kali. Setelah itu Rasulullah mengambil lagi air dan diratakan ke, tan ke tangannya. Beliau pun menyapu rambut seperti orang untuk disapu rambut sampai ke belakang macam ini, lalu dikembalikan ke depan. Setelah itu Rasulullah memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga dan membersihkan semuanya satu kali. Satu kali yang rukunnya. Oke. Okay? Nah, setelah itu Rasul mengambil air lalu air itu ditekankan sampai ke dasar akar rambut ditekankan sebelah kanan dulu ambil lagi tekankan lagi habis itu di pijat pijat dipijat-pijat seperti ini rambutnya sampai merata lah di akar rambut baru Rasulullah ambil yang ambil air tuangkan ke bahunya dan sebelah muka dia gosok sebelah muka ambil itu diambil balik dia gosok sebelah punggung belakang yang sebelah kanan dulu ingat ya masih sebelah kanan ini seperti orang mandikan jenazah juga macam tuh sebelah kanan dulu dan kedua telapak tangan tidak boleh menyentuh kemaluan karena menyentuh kemaluan telapak tangan ini membatalkan wudhu sementara ini adalah mandi junub yang dibungkus oleh wudhu tadi kan udah wudhunya kan yang belum kan kaki tadi kan ya baru sebatas rambut habis itu langsung basahkan rambut dan sebagainya terus paha betis ambil air terus ratakan masih dengan telapak tangan bolehkah guna shower boleh kalau guna shower berarti sebelah kanan kita konsen dulu konsentrasi sebelah kanan air mengalir terus kan pakai shower ah boleh pakai gayung boleh juga yang penting jangan boros air jimat mesti jimat air ratakan semua selesai pindah ke kanan eh, ke kiri Nah, macam itu dilakukan hal yang sama, dipijat, ratakan airnya ke dasar rambut, ke akar-akar rambut, teruskan gosok semuanya yang bagian sebelah kiri muka belakang, begitu juga paha, betis, selesai sudah selesai semua, Rasulullah mulai menganjakkan kakinya. Lihat, baru terakhir Rasulullah memindahkan kedua kakinya dan beliau menyambung wudhu tadi. Ya, dah basuh kaki lah seperti biasa selang-selangi semacam ini bersih ambil banyak tiga kali kiri juga begitu selesai mandi junubnya selesai mandi junubnya berarti mandi junub itu dibungkus oleh wudhu paham mandi junub itu dibungkus oleh wudhu. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan man ghassala siapa yang mandi dia mandi dulu pakai sabun, pakai shampoo segala macam itu mandi mandi biasalah ya jebar jebur jebar jebur bersih bersih seluruhnya habis itu ambil mandi junub mandi wajib Jumat ambil mandi junub macam tadi kan tak payah lagi pakai sabun kan udah pakai sabun mandi biasa tadi Udah pakai shampoo mandi biasa tadi kan? Sekarang hanya mandi mandi junubnya. Bila hari Jumat itu kita tak sempat lagi nak mandi, mandi bersih-bersih, minimal kejar mandi junubnya. Karena Umar bin Khattab pernah mengusir orang dari masjid di Sahih Bukhari. Umar pernah dia lagi khutbah nih Umar bin Khattab. Tiba-tiba seorang sahabat masuk masih berkeringat lagi. Apa kata Umar? Hei, eh, kamu dari mana? Saya baru dari pasar, saya kejar-kejar kemari. Kata Umar, kamu pulang dulu. Mandi dulu kamu. Masa keringat macam itu masuk ke dalam masjid? Mandi dulu. Dia pun pergi mandi, mandi-mandi itu kemudian dia datang ke masjid. sholat sunat dua rakaat baru dengarkan khutbah. Nah, kaum muslimin, ghuslu yomil jum'ah ini khusus masalah hari Jumat. Siapa saja lelaki dari umatku yang di pagi hari Jumat dia mandi besar, mandi besar, mandi mandi serius, mandi bersabun lah. Lalu dia mandi junub wa bakkara wabtakara lalu dia lebih awal datang ke masjid dan dia sengajakan bahwa dia harus orang-orang yang awal-awal betul datang ke masjid dia sengajakan wa masya walam yarkab ini ibu ini untuk bapak-bapak loh ya tapi ibu ada bocoran pahalanya nanti Makanya ibu-ibu di zaman sahabat itu cemburu. Kenapa laki-laki aja yang dibijinkan untuk Jumatan kami tidak? Karena ada pahala yang besar loh. Kita dengarkan sebentar lagi. Siap Pak nerima pahalanya Pak? Siap nerima pahalanya? Siapa yang nggak siap dengan pahala? Hah? Apa kata Rasulullah berikutnya? Wa masya walam yarkab. Dia pergi ke masjid hari Jumat itu di pagi-pagi hari ya kira-kira pukul 10 lah. Pukul 10, setengah 10 ha? dia nanti duha di masjid dia baca Quran di masjid dia berzikir dia semacamnya wa wa wa bakara wa masya wa lam dan dia berangkat ke masjid berjalan kaki tidak memakai apapun kendaraan kalau zaman sekarang kita punya motorcycle kita punya uh, mobil kita tidak guna semua walaupun jarak rumah kemari itu ada 500 meter setengah kilo atau mungkin satu kilo sengaja dia jalan kaki pak di Payakumbuh ini saya mau kasih tahu sama ibu-ibu. Eh, ngapain ibu-ibu? Oh, apa? Ayahanda kandung saya udah 96 tahun umurnya sekarang. 96 tahun, Mbak. Jarak masjid dengan rumahnya 1 kilo 200 meter. Hari Jumat dia sengaja berjalan kaki dari rumah menuju ke karena mengejar pahala yang begini besar. Ada apa pahalanya? Wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki ke masjid dan dia tidak mau memakai kendaraan. Ya. Kemudian wadana minal imam. Lalu dia mengambil posisi yang paling dekat, tempat duduk paling dekat dengan imam. Wadana minal imam mengambil posisi tempat duduk yang paling dekat dengan imam. Walam yalhu. Ketika sang imam menjadi khatib, dia tidak bermain-main. Tidak SMS, tidak pula apa uh, main-mainkan game tidak pula sibuk dengan uh, apa gambar-gambar apa semacamnya tidak betul-betul dia simak baik-baik kemudian kanat lahu adalah untuknya fi li kulli khatwatin setiap satu langkah yang tadi dia langkahkan menuju ke masjid satu langkah yang dia langkahkan ke masjid dari rumahnya tadi nilai pahalanya ajru Siam ajru sanatin siamiha wa qiyamiha. Pahala orang yang puasa sunat selama satu tahun dan pahala orang yang tahajud selama satu tahun. Allahu Akbar. Setiap satu langkah. Setiap satu langkah pahalanya sama dengan pahala satu tahun berpuasa sunat, satu tahun tahajud di malam hari. Setiap satu langkah. Berapa langkah dari rumah, Pak? Berapa langkah dari rumah-rumah kita? Saya tanya bapak-bapak, Bu. Ibu tahu bapak bapak berapa langkah dari rumahnya? Hah? Orang sekarang manja, Pak. Jarak cuma 100 meter udah udah naik mobil, udah bawa sepeda motor. Untuk Jumatan, untuk Jumatan upayakan kita berjalan kaki, pahalanya sebanyak itu. Nah, ini yang membuat para ibu-ibu demo kepada apa? De, uh, apa Ustaz? Demo itu apa bahasa sininya? Kalau demo bahasa Indonesia? Ah, mengadu. Tapi mengadu secara bersama-sama lah. Demonstrasi. Ah, demonstrasi ya. Oke. Jadi beda ya demo dengan demonstrasi ya. Demon. <laughs> Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ya Rasulullah, kami juga ingin mendapatkan pahala laki-laki itu. Kami ingin Jumatan seperti mereka mendapatkan pahala Jumatan. Nabi menjawab, sementara kalau jihad, kenapa ibu-ibu itu marah betul? Hanya laki-laki yang diizinkan berjihad, kami tidak. Sikit-sikit laki-laki, sikit-sikit laki-laki. Kami kan juga mau dapat pahala yang jihad itu. Karena Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami apakah ada sebarang amalan yang amalan itu mampu mengimbangi pahala orang yang berangkat pergi berjihad ke medan tempur? Nabi mengatakan tidak ada. Kalaupun ada, kalian takkan sanggup mengerjakannya. Bertanya lagi Abu Hurairah, "Ya Rasul, sebutkan saja Rasul, ada tidak? Kalau ada, kami akan amalkan." Rasul mengatakan, "Tidak ada. Kalaupun ada, kalian tidak akan sanggup mengamalkannya." Diulangi balik, "Ya Rasulullah, sebutkan sajalah apa itu amalannya kalau ada?" Tidak ada kata Rasul. Kalau ada kalian nggak akan sanggup. Kalau kata orang Padang, nyinyir Bu Hurairah. Nyinyir, cerewet ya. Nanya terus, udah jelas kata Nabi nggak ada, dia terus ngotot nanya, apa ya, apa ya, apa ya. Akhirnya baik kata Rasulullah. Hei, Abu Hurairah, dengerin ya. Dengarin. Sejak si Mujahid meninggalkan rumahnya menuju ke medan jihad, kamu sholat dan jangan berhenti-berhenti. Sampai si Mujahid pulang balik dari perang, sampai di rumahnya, baru kamu boleh berhenti sholat. Kamu baca Quran, jangan berhenti-berhenti baca Quran. Kamu zikir, jangan berhenti-berhenti zikir. Kamu puasa, jangan buka-buka. Huh, <laughs> Kan? Semenjak si Mujahid berangkat pergi berjihad, kamu beribadah start dari dia meninggalkan rumah kamu start ibadah dan jangan berhenti-berhenti maka apa kata Abu Hurairah wa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah wahai Rasulullah manakan sanggup kami macam itu makanya kata Rasul tadi saya katakan kamu nggak akan sanggup masih aja nanya saya katakan kamu akan sanggup masih aja nanya kamu nggak akan sanggup Nah, iyalah Rasulullah memang kami nggak sanggup tuh. Nah, ini yang menyebabkan ibu-ibu kepengen juga berangkat J karena pahalanya begitu besar, Bu. Pahala yang begitu dahsyat. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Asma, sini Asma. Jadi yang diutus oleh kaum ibu-ibu kepada Rasulullah untuk meminta keadilan amal supaya ibu-ibu juga diizinkan Jumatan, diizinkan pergi berjihad, diizinkan mengantarkan jenazah ke kuburan, ya. Awal-awal Islam dulu. Apakah saya Asma? Sini Asma. Saya kasih tahu. Boleh sampaikan pada ibu-ibu yang mengirim engkau kemari Bila para ibu-ibu ingin mendapatkan semua pahala yang dilakukan oleh lelaki Suami-suami mereka Lakukan empat hal Maka kalian akan mendapatkan semua pahala laki-laki Lakukan empat hal Maka kamu akan mendapatkan semua pahala laki-laki Satu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Satu cari terus apapun yang disenangi dan diridhoi oleh suamimu lakukan apapun yang disenangi dan diridhoi oleh suamimu lakukan malam taksillah selama engkau bukan bermaksiat kepada Allah apa yang disenangi suami lakukan apa yang dilaku, apa yang di, di, disukai oleh suami taati lakukan lakukan apapun yang disenangi yang kedua kata Nabi yang kedua taatilah suamimu apapun yang diperintahkannya apapun yang diperintahkannya baik ketika kamu sedang senang hati atau ketika kamu sedang tidak senang hati apapun yang diperintahkannya taatilah selama ketaatan pada suami bukan untuk berbuat dosa pada Allah dek besok teman abang mau datang dari Australia jadi abang tidak ingin kamu pakai jilbab sehari besok ya maka haram taat pada suami yang dan kalau adik melakukan itu abang senang, abang akan tambah jatuh cinta sama adik biar nggak dapat cinta suami. Biar daripada bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau permintaan suami, "Dek, tolong masak goreng jering ya." Jengkol ya. Besok, "Dek, tolong buat gulai jengkol ya." Besoknya lagi, "Dek, tolong buat jengkol toko ya." Hari-hari jengkol, sudahlah bawang kamar mandi, bawang jengkol Bon nese, bon jengkol, udah semak dunia ini kita dengan jengkol kan. Tapi senangnya suami kayak gitu, disuruhnya kita taatilah. Kan jengkol nggak haram kan? Ini contoh, ada pak yang suka makan jengkol pak? <laughs> ini umpama, ini contoh. Lakukan, taati setelah suamimu. Dalam hal apapun yang diperintahkannya, selama itu bukan buat dosa. Yang ketiga, yang ketiga Kata Rasulullah, ketika suamimu tidak ada di rumah, jaga baik-baik dirimu dari segala gangguan atau dari segala ikhtilat yang jika suamimu ada dia akan tidak senang, dia akan cemburu, dia akan marah, maka jangan engkau melakukannya ketika suamimu tidak ada. Itu. Itu yang ketiga. Orang sekarang kan mudah pakai FB, Bu. Facebook ya murah pakai whatsappan murah pakai twitteran ya ah yang lain-lain lah tak ada suaminya dengan suami orang dia asyik whatsappan dengan laki-laki lainnya artinya dia melakukan hubungan yang tidak pandai dia seolah-olah tidak ikhtilat itu hanya tidak ada badan yang dengan badan ini berkumpul padahal ikhtilat itu terjadi di dunia maya itu juga terjadi ikhtilat di dunia maya Suami tidak ada, kau jaga dirimu. Kan begitu. Ada dengan tidak ada suami, kita jaga diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat. Jadi begitu juga yang ketiga ini kita tidak akan menerima rayuan dari laki-laki manapun yang ingin merayu kita. Kan ada banyak laki-laki hidung belang di luar sana yang suka mengganggu istri orang. Kan ada begitu? Nah, kita jaga diri kita. Yang keempat, yang keempat, kau jagalah harta suamimu dan kau jagalah anak-anak suamimu. Walaupun itu bukan anak kandungnya, walaupun itu bukan anak kandungnya, tapi sang suami sudah punya anak sebelumnya, ya. Jagalah itu anak-anak uh, suamimu dan harta suamimu. Jika empat hal ini kata Rasulullah kamu lakukan, semua pahala suamimu yang dikerjakannya di luar jumatannya dia berjihadnya dia berinfaknya dia sholat berjamaahnya dia mengantarkan jenazahnya apapun yang dikerjakan suami di luar mengalir pahalanya untukmu Ya Allah ya Rob. Jadi pahala ibu pribadi pun ada, pahala yang didapatkan suami 100% di copy paste oleh Allah dan dibagikan untuk ibu sang istri yang ada di rumah. Ibu tak payah pergi ke masjid, ibu dapat pahala orang yang sholat ke masjid. Ibu tak payah pergi berangkat jihad, ibu dapat pahala orang yang berjihad. Masya Allah. Bu. Bu. Oh, bu. Ah, gitu. Saking senangnya Asma, saking senangnya dia, dia lupa mengucapkan Assalamualaikum pada Rasulullah. Bahkan syukron pun dia lupa ucapkan. Terima kasih Rasulullah. Dia lupa. Dia langsung teriak, Subhanallah, Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar. Dia langsung pergi meninggalkan Rasulullah dan para sahabat tertegun melihat, Ndeh, berangkat tanpa Assalamualaikum, tanpa mengucapkan Assalamualaikum, langsung saja pergi. Padahal tadi datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tahu-tahu pulangnya tanpa babi bu, langsung pergi. Sambil Subhanallah, Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar tak sabar ingin menyampaikan kabar gembira itu kepada kaum ibu-ibu yang tadi mengutusnya untuk datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, Bu. Jadi, kalau rezeki menurut para sahabat dan istri-istri para sahabat adalah kekuatan iman yang diberikan oleh Allah serta kekuatan badan yang diberikan oleh Allah serta taufik dari Allah untuk mampu beramal soleh sebanyak-banyaknya ini rezeki yang paling besar menurut wanita-wanita pengukir sejarah yang hidup di zaman sahabat dan ibu pun boleh nak meniru mereka dan ibu akan disamakan posisinya oleh Allah bersama mereka amin ya rabbal masalahnya bu saya bukan menakut-nakuti ibu-ibu, tapi nggak apa-apa kalau ibu takut. Dalam Isra Mi'raj kata Rasul, aku dibawa jalan-jalan oleh malaikat melihat-lihat neraka dan penduduknya. Wa ra'aitu aktsara ahli nar min ummati an-nisa. Aku dibawa berjalan-jalan memasuki neraka Ya tentu dengan peralatan tertentu dari Allah Perlengkapan tertentu yang buat Rasulullah dan malaikat ini terjaga Dari panasnya api neraka Wara'aitu Dan aku telah melihat Aksara ahli nar Kebanyakan penduduk neraka Min ummati Dari umatku adalah An-Nisa Apa arti An-Nisa? Iya Wanita Perempuan Sama Maka ada wanita yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka kafir kepada Allah sehingga mereka masuk neraka?" Oh, tidak, kata Rasul. Apakah mereka kurang beramal soleh ya Rasulullah? Oh tidak kata Rasulullah Lalu apa kesalahan mereka? kok banyak dari yang dari umatmu yang masuk neraka itu wanita? Jawaban Nabi adalah yakfurnal ashir. Mereka banyak yang kufur kepada suaminya. Bagaimana kufur mereka kepada suami ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah In ra'at min zaujiha syai'an lam tardah taqul ma ra'aitu fika khairan qattu kalau dia melihat pada suaminya sesuatu yang dia ingkari, sesuatu yang dia benci, dia langsung berkata pada suaminya, "Kamu ini laki-laki jelek, kamu laki-laki jahat, kamu tidak punya kebaikan dan dia benci kepada suaminya." Padahal kebanyak-banyak oh, kebaikan suaminya dia tidak anggap lagi semuanya. Yang dia lihat yang satu itu dan dia menganggap suaminya ini sudah busuk. Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Begitu ibarat Allah. Nah ini yang menyebabkan para wanita Bukan kurang amal soleh, bukan Bukan tidak beriman pada Allah, bukan Dia beriman pada Allah Tapi kufur kepada suami Sehingga kalau diajak suami Untuk beribadah di ranjang, nggak mau Kenapa? Ternyata pesanannya ketika suami keluar negeri Atau pergi ke, ke mana Tidak dibelikan Apa nggak dibelikan? nggak mau Suaminya minta makan, masak sendiri Ambil di kulkas buat sendiri ya. sudahlah para istri macam itu no service to you <laughs> because you don't give me any gift ya kan kamu tidak oleh-oleh apa-apa untuk saya kamu tak cinta kepada saya padahal saya sudah minta pun <laughs> kamu tak beli dia anggap suaminya ini busuk kaum ya, muslim yakfurnal ashir baik Bapak-bapak, bapak juga macam itu jangan Pak ya kalau memang kita diberi Allah sedikit kelapangan rezeki, upayakanlah kita mengingat apa yang pernah kita janjikan pada istri kita. Dan kejarlah, bawakanlah. Sekecil apapun, upayakan kita bisa membawakannya. Sekecil apapun. Karena bagi seorang wanita pada kekatnya, ingat nggak suaminya padaku, ya? Bukan apa yang diberikan suami, tapi ingat nggak suami apa yang diberikan apa yang ah, kepadaku. Itu yang paling penting. Walaupun bapak hanya bawa ondel-ondel, Pak tahu ibu ondel-ondel? Enggak tahu. Pokoknya ketawa bu ya. <laughs> Karena kedengarannya lucu kan. Ondel-ondel itu makanan yang di luarnya itu dari apa ya? Di dalamnya itu dari gula merah. Pokoknya kalau digigit dia bisa cik, cik, cik. Ah, ondel-ondel. Oh, tahu ya bu ya. Nah, walaupun dia tahu istrinya suka itu, dan dia sampai ke suatu kota yang di kota itu paling enak buatan ondel-ondelnya apa salahnya belikanlah gak setengah kilo <laughs> belikan setengah kilo suruh makan midek makan semuanya tapi dengan muka jernih lah dengan bahasa cantik nih dek special to you ya kan makannya satu-satu dek ya jangan sekali semua <laughs> ya Baik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi rezeki menurut para ibu-ibu ini ibu-ibu yang beriman loh. Rezeki menurut ibu-ibu adalah dapat mengumpulkan pahala sebanyak banyaknya. Ditolong oleh Allah kita kuat dan bersemangat melakukan amal-amalan yang Allah ridhoi. Allah tolong kita bu. Tahajud kita bangun tengah malam. Allah kuatkan hati kita bangkit Walaupun udara dingin di luar hari hujan, kita tetap beranjak ke tempat ketandas. Lalu kita istinja, lalu kita berwudu dan kita sholat dua rakaat. Assalamualaikum. Lanjutkan dua rakaat. Assalamualaikum. Lalu witir umpamanya. Tiap malam kita mampu melakukan macam itu. Ini rezeki ini. Ini rezeki. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada wanita yang kuat berpuasa sunat. Senin Kamis kah atau dia puasa bid puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ya dia laksanakan puasa bid karena dianggap tiga hari melaksanakan puasa tanggal 13, 14, 15 sama satu bulan penuh dia berpuasa pahalanya di sisi Allah dia kerjakan mampu kita mengerjakan itu itu dianggap itu dianggap rezeki jadi mohon kita robah mindset kita yang rezeki itu bukan hanya fulus kita mampu istiqomah dalam beribadah itulah rezeki dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Seseorang yang mampu beribadah terus-menerus kepada Allah itu adalah rezeki yang Allah taufikkan untuknya. Makanya ada doa Allahumma ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala ta'atika Ya Allah Yang membolak balikkan hati Tolong kuatkan hati hambamu untuk tetap taat dan beribadah senantiasa kepadamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tolong kuatkan hati ini tetap taat dan senantiasa beribadah kepadamu. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik, thabbit qalbi ala ibadatik. Ya kan? Masya Allah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatika Ya Allah, tolong hamba ya Allah agar terus baik beribadah kepada Engkau. Agar terus baik berzikir kepada Engkau. Agar terus baik bersyukur kepada Engkau. Tolong hamba ya Allah. Itu rezeki. Sama kita ya Allah, tolong berikanlah hamba rezeki berbentuk fulus berikanlah hamba rezeki berbentuk kesehatan begitu juga berilah hamba rezeki berbentuk kuat beramal soleh masalahnya minta rezeki yang macam ini yang agak jarang diminta oleh ibu-ibu zaman sekarang ha? kebanyakannya kan minta rezeki ya Allah mudahkan balik aku ya Allah cantikkanlah aku di wajah suamiku ya Allah boleh minta doa cantikkan aku walaupun wajah itu takkan berubah pun ha? Cuma di pandang mata suami kita lah bidadarinya. Kan boleh macam itu? Boleh minta sama Allah. Tapi kenapa kita jarang minta, Ya Allah, berilah hamba rezeki kuat beribadah kepada engkau. Berilah hamba rezeki istiqomah ya Allah Apapun juga keadaan hamba Hamba jangan sampai berubah ya Allah Minta kepada Allah itu rezeki Dan terakhir Rezeki yang paling dicintai oleh setiap ibu-ibu adalah Masuk surga Ya bu Hmm. Ada di antara ibu-ibu yang tidak ingin masuk surga angkat tangan. Kita kita bawa ke rumah sakit jiwa. Kalau ada di antara wanita-wanita atau laki-laki yang tidak ingin masuk surga, berarti sudah sakit jiwa Semua wanita yang saya temui, semua laki-laki yang temui, Pak, sampai-sampai saya masuk penjara. Penjara itu bahasa kita di sini apa? Masih penjara saya ada mengisi tiap bulan di penjara di Indonesia. Tiap bulan saya ngisi dalam penjara. Jadi kalau saya ditanya orang, Pak Kiai di mana sekarang? Saya dalam penjara. Ah, apa kesalahan Pak Kiai? Eh, bukan, saya ngisi di penjara maksudnya. Saya ngisi ceramah. Jadi setiap Samsung yang yang saya tanya itu, orang-orang yang masuk penjara itu saya tanya, ente mau masuk neraka apa masuk surga? Jawabannya alami sekali, surga dong. Iya, surga dong. Emangnya tentang saya preman, saya samseng, saya harus jadi ahli neraka ya? Sorry katanya. Kau muslimin, jadi belum saya ketemukan sampai sekarang orang yang tidak mau masuk surga. Bahkan iblis kalau ibu tanya bu, kalau ketemu sama iblis, ya, kalau ibu tanya iblis, kamu masuk surga apa neraka? Jawabannya pasti, ya surga lah. <laughs> pasti itu. <laughs> Nah, tapi bocor gelasnya bu ya. Tapi bu, pintu surga itu ada delapan. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Pintu surga itu ada delapan satu pintu surga jarak satu tiangnya dengan tiang yang lain sejauh 500 tahun perjalanan memang ya subhanallah Masya Allah saya ulangi Rasul menyebutkan pintu surga itu ada ada delapan jumlahnya satu tiang pintu surga ke tiang yang lain ha? satu tiang ini ke tiang yang lain jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan Alangkah luas dan lebarnya Delapan itu bu Satu pintu surga ada yang khusus memanggil orang dengan ciri amalan ini Pintu surga yang lain memanggil orang dengan ciri amalan itu Berbeza-beza nanti Tetapi kata Rasulullah Ada orang yang nanti dipanggil dari pintu manapun saja dalam surga Dia masuk surga dan aku berharap wahai Abu Bakar Semoga engkau salah seorang di antara yang Dipanggil di seluruh pintu itu Amin Kata Abu Bakar Lalu sahabat yang lain berkata Ya Rasulullah doakanlah saya Semoga saya bisa masuk surga dari pintu manapun Dari yang lapan itu Kata Rasul usahakan sendirilah Main doa aja enak banget loh <laughs> Ya usahakan sendiri Begitu Nah kaum muslimin dan memang ada amalannya ya supaya dapat masuk surga di pintu manapun. Bu. Oh, Bu. Ibu masuk surga insya Allah. Amin, amin. Ah, Ibu, nanti Ibu sebentar. Perhatikan, Bu. Ini anggap ini anggap lubang neraka. Ini hamparan padang masyar, ya. Ini hamparan menuju ke gerbang surga. Oke, okay? di lubang neraka. Kata Rasulullah, luasnya lubang neraka itu seandainya langit dan bumi ini dimasukkan masuk semua, saking jauhnya. Jauh loh, Bu. Kedalaman ini sampai ke dasarnya, Pak. Rasul mengatakan, kan pernah waktu Rasulullah dengan para sahabat sedang berbual-bual, tiba-tiba seluruh sahabat mendengarkan suara yang membuat berdiri seluruh bulu roma mereka. Ketakutan mereka. Tahukah kalian suara apa itu? Kata Rasul. Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu itu bunyi suara batu yang baru jatuh di dasar neraka jahanam dilemparkan 70 tahun yang lalu. Jadi kalau batu dicampakkan di sini baru sampai ke, ke dasarnya 70 tahun baru nyampe ke, ke, ke dasarnya. Bayangkan betapa dalamnya neraka itu. Betapa dalamnya. Dan titian sirat itu ada di sini. Titian sirat yang harus kita tempuh. Itu ada di sini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Pintu surga itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Perjalanan kita dari sini tergantung amal kita. Kalau amalnya banyak, dia bisa seperti kuda yang berlari kencangnya. Kalau amalnya lebih banyak lagi seperti burung yang terbang. Kalau amalnya luar biasa, tingkat orang-orang muhsinin di atas orang beriman nih, tingkat amalannya, maka dia seperti kilat yang menyambar. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Sesampai di sini, kalau tepat di depan kita punya pintu surga nomor 8 umpamanya. Pintu surga nomor 8. Ternyata kita harus masuk dari pintu pintu surga nomor 1. Jauh nggak jalannya itu? Nah. <laughs> Emang sih masuk surga, tapi lama jalan tuh sampai ke ibarat orang masuk Masjidil Haram, Pak. Bu, Masjidil Haram di Mekah. Ibu hotelnya hotel Grand Zamzam. Eh bukan, hotel di mana yang di daerah Giza di daerah Giza sebelah sana berada itu jam jam jam eh, zam zam sekarang hotel Giza itu di, di, di hujung sebelah uh, eh, Marwa ah, kan ada hotel sebelah Giza nah kita ternyata ada di pelataran di depan eh, Grand Zam Zam harusnya kita masuk dari pintu sana mesti jalan muter ke sana jauh keluar sana baru dapat pintu itu. Ini contoh ya, baru dapat pintu itu. Seperti itulah kita nanti. Alangkah lelahnya kalau kita ingin mendapatkan pintu surga, padahal kita sudah selamat dari titian. Nah, masalahnya sekarang ada kabar gembira buat ibu-ibu. Ibu boleh masuk surga dari pintu manapun saja, Bu. Ibu boleh masuk dari pintu mana saja. Tahu tidak ibu syaratnya? Nah, kok nggak tahu semua sih? Semua yang ditanya Tahu tidak? Belum tahu Ustadz. Bagus, tandanya kita boleh beritahu kepada ibu-ibu. Ini pertanyaan macam ini boleh disiapkan? Baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul mengatakan, Ayyuma muratin, mana-mana saja wanita, kata Nabi SAW alaihi wasallam. Salat khamsaha. Dia jaga salat lima waktunya on time mesti di awal waktu on time ya bukan in time kalau in time kan waktu zuhur sudah pukul 4 baru dilaksanakan sholat zuhur ini kan masih dalam waktu zuhur toh itu in time tuh tapi kalau on time ayo ala sholat ayo sholat dia sudah mengembangkan sajadah nah ini on time silahkan ke masjid bila dia mau dan silahkan di rumah bila ia memilih di rumah yang penting on time Sholat lima waktu dia jaga. Dan sholat itu tidak ada di kodok-kodok. Sholat itu tidak pakai kodok-kodok. Ketika dia jatuh haid, sedang nifas, ya, bukan berarti sholat yang dia tinggalkan selama haid itu nanti dia kodok di luar. Kan ada ajaran macam itu saya dengar sekarang. Enggak begitu ya. Masa kami jahiliyah dulu, Pak Ustadz, Pak Kiai, banyak sholat yang kami tinggalkan, boleh nak kami kodok sekarang? Kami udah tobat sekarang nih. Tidak ada kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami cuma diperintah mengqada' saum, puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada' salat. Ya. Kemudian wasamat syahraha. Dia jaga puasa bulan Ramadannya full. Jadi salat lima waktu dijaga, Bu. Puasa Ramadhan juga di dijaga wasomat syahraha kalau lepas puasanya mesti diganti dengan kodok di luar ya nanti ada bab tersendiri pembahasannya yang ketiga wa ata'at zaujaha wa ata'at zaujaha dia taat kepada suaminya lagi-lagi suami judulnya di sini taat pada suami Kok ya banyak penekanannya taat pada suami, taat pada suami. Kenapa tidak ada taat pada istri Pak Ustadz? Ya karena suami itu imamnya. Suami itu adalah kawamnya, pemimpinnya. Yang pemimpin itu ditaati. Ada orang tua, ibu bapak, ada suami. Yang lebih dahulu untuk ditaati adalah sua begitu. Kalau manusia diperintahkan boleh sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seluruh istri sujud kepada suaminya. Saking tingginya posisi suami di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Rasulnya. Wa ta'an zaujaha, lalu dia taat pada suaminya. Dan yang keempat, ini secara teori gampang loh taat pada suami ini. Secara teorinya gampang mengucapkan. Ya, taat pada suami, taat pada suami. Dalam kenyataannya nanti Sikit aja dia sakit hati, langsung suaminya tidak ditaatinya. Ya, ini dalam kenyataannya nanti. Yang keempat. Yang keempat adalah wahafizat farjaha. Dia pandai menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Maka wanita yang macam ini qila yaumal qiyamah pada hari kiamat dikatakan kepada wanita ini udkhulil jannata masuklah engkau ke dalam surga min ayyi abwabil jannati dari pintu-pintu surga manapun saja syi'ti yang engkau inginkan. Ingin masuk dari pintu surga yang mana? Silakan masuk. Inilah dia wanita yang boleh dan dipanggil malah masuk ke dalam pintu surga lewat pintu mana saja. Senang nanti ibu-ibu. Syaratnya empat ini. Tolong ulang ibu yang pertama. Salat on time, not in time. Oke, okay? yang kedua puasa Ramadan full. Full. Kalaupun haid diganti nanti di luar Ramadan. Kalau tidak mampu memang menggantinya karena asik beranak aja kerjanya terus. Iya kan? Kan ada ibu-ibu yang produktif betul luar biasa. Belum lagi sempat me me menyusunya selesai sudah mengandung lagi. Kan begitu kan? Allahu Akbar jadi tak sempat-sempat sudahlah kalau begitu fidyah nanti di luar Ramadan yang ketiga iya taat pada suami dan yang keempat menjaga kehormatannya menjaga kemaluannya begitu diperintahkan Nah, selanjutnya ibu-ibu yang kami muliakan, baru kita boleh bicara tentang rezeki-rezeki yang sifatnya duniawi. Rezeki fulus, rezeki anak kita sukses dalam ujian akhir tahun, masuk universiti, dapat gelar sarjana ini dan itu, agar suami kita naik pangkat, agar nama kita baik, agar macam-macam dan sebagainya. Pemancing amalan-amalan pemancing rezeki tadi dari halaman 96 sampai 160 inilah amalan-amalan istimewa yang boleh mempercepat rezeki. Bapak juga begitu, Pak. Ini bukan hanya ibu. Ini bukan hanya ibu. Bapak pun juga boleh mengamalkan ini. Rezeki apapun yang Bapak pesan kepada Allah, Allah akan segerakan datangnya. Apapun rezeki itu mesti dipancing dengan amal soleh. Coba lihat, yang pertama berbakti kepada kedua orang tua, benar. Sampai sejauh ini dan sampai hari ini saya melihat Pak Siapapun yang santun pada orang tuanya Baik dan memuliakan orang tuanya Lapang hidupnya Allah berikan rezeki dari pintu yang banyak dia tidak sangka Yang kedua Menjalin silaturahim Kata Rasulullah Siapa yang ingin dilapangkan oleh Allah Dan diluaskan oleh rezekinya Sambungkanlah tali silaturahim Dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim kepadanya Yang ketiga menikahlah cepat untuk melindungi diri dari zina. Siapa yang menikah kata Rasul demi melindungi dirinya daripada perzinahan, Allah akan lapangkan rezekinya. Yang keempat, sholat duha. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, sholat duha. Ibu masuk masjid tadi sudah sholat duha belum? Udah? Alhamdulillah. Besok nih bu, mau di masjid kita, mau di rumah kita, pokoknya duha tidak tinggal. Oke bu ya? Oke calon-calon penghuni surga, Amin. Ya, insya Allah kita bersemangat untuk melaksanakan amal ibadah seperti sholat duha. Kemudian gemar bersedekah. Sedekah ini memang pemancing rezeki yang paling efektif. Baca nanti dalil-dalilnya di sini betapa sedekah itu dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Prinsipnya -sangka. -sangka. hasanah na'ti biha asyru amsaliha Siapa yang melakukan satu saja amal kebaikan Kami balasi sepuluh kali lipat Ini paling kecil bu Kalau uang kita ada sepuluh ringgit Kita kurangi satu ringgit kita sedekahkan Maka Allah akan pulangkan nanti Allah akan pulangkan nanti Uang kita jadi berapa? Kalau matematika sedekahnya Sepuluh dikurang satu sama dengan sembilan belas Itu matematika sedekahnya 10 dikurangi 1 hasilnya 19 kenapa? karena satu yang kita keluarkan tadi mendatangkan 10 lagi sedekah ya bu nah ini dipancing rezeki itu dengan sedekah orang yang banyak bersedekah Allah akan mendatangkan rezeki kepadanya dari pintu-pintu yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya masalahnya ada kejadian ada kejadian Pak Kiai kata Pak Kiai kalau kita bersedekah apalagi di pagi hari Allah akan kasih rezeki kita minimal 10 kali lipat dari yang kita keluarkan itu jadi niatnya memang mau banyak uang Pak dia pancing itu dengan uang dari pagi saya tadi pagi bersedekah 10 ribu katanya 10 ribu rupiah uang Indonesia <laughs> kalau uang-uang ringgit Malaysia paling-paling hanya 3 ringgit ya saya tadi pagi waktu dengar pengajian Pak Kiai itu sudah bersedekah 10 ribu katanya pulang dari masjid lepas pengajian saya ditabrak mobil lecet-lecet saya motor saya jatuh saya disenggol oleh mobil disenggol ya, disenggol bahasanya sama oke okay. disenggol mobil saya pun terjatuh lecet-lecet di mana letak ada 10 kali lipat Allah kembalikan rezekinya dijawab eh hey, pak kalau bapak nggak sedekah pagi tadi mungkin bapak ditabrak digilas patah-patah pak dengan sedekah bapak sepuluh ribu itu cuma disenggol aja bapak jatuh lecet-lecet kan harusnya bapak pahami bahwa saat ini tidak bapak sedekah sepuluh ribu pagi tadi udah patah-patah bapak sekarang <laughs> orang kan sering nggak nyambung sampai ke situ kan ketika disadarkan masya Allah baru dia sadar kaum muslimin yang kami muliakan beristighfar, baca hadis-hadisnya di sini. Motivasi dari Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian ingin dimudahkan dan diperbanyak rezekinya oleh Allah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Allah akan lapangkan rezeki kalian. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar. Allah itu sang Maha memberikan keampunan. Terus senantiasa bersyukur. Terus ke bawah tawakal, takwa, hijrah, doa dan sebagainya, amalan-amalan pemancing luasnya rezeki dan cepatnya rezeki itu datang kepada kita. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ustadz, apakah hukumnya seseorang mendedahkan keburukan orang lain dalam laman FB walaupun tidak disebut nama orang yang didedahkan itu? kaum muslimin yang kami muliakan bagaimanapun saja mendedahkan uh, ke, ke keburukan orang ini tetap dilarang oleh Allah Subhanahu sekalipun nama orang itu tidak disebutkan. Tetap dilarang. Segi manfaatnya apa? Kalaupun boleh dilakukan mesti dalam tiga alasan. Buka surah An-Nisa ayat 114. Tiga alasan ini boleh. Di luar tiga alasan ini haram mendedahkan keburukan orang lain. Lihat nanti di surah An-Nisa ayat 114 ya. An-Nisa 114. Tiga hal ini boleh. Di luar tiga hal ini haram hukumnya. Itu termasuk dosa besar. Termasuk hitungannya ghibah. Kemudian walaupun tidak disebut nama. Oke, selesai. Ibu-ibu yang kami muliakan, ini salah satu penyakit yang membuat rusak amal soleh kita, Bu dan tahu-tahu di akhirat amal kita sudah tidak tidak berapa banyak lagi. Kenapa? Sudah dibagi-bagikan oleh Allah semasa kita di dunia kepada orang-orang yang kita dedahkan aibnya, yang kita ceritakan aibnya. Itu ghibah, disebut dengan ghibah. Wal billah. Silakan ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Bapak. Ah. Kita sama-sama lihat Al-Quran. Apa tiga alasannya? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Surah Nisa ayat 114. Tidak baik mendedahkan aib orang lain, menceritakan aib orang lain, ya, kecuali untuk tiga keperluan saja. Yang pertama, agar sedekah dan pertolongan dikeluarkan oleh orang banyak untuk orang yang kita ceritakan. Umpama, umpama, keluarga si Anu, suaminya masuk penjara gara-gara terlibat dalam kasus utang yang tidak mau dia bayar kan memang tidak ada pembayarnya lalu orang yang merasa dirugikan utang-utang utang dia tidak dibayar dia kadukan ke pengadilan lalu ditangkap masuk penjara ya nah kita menceritakan si Anu itu tukang utang tuh kemana-mana dia berutang ha? sekota ini udah diutanginya orang dia udah pergi berutang orang satu kota nih jadi anak-anaknya ada tujuh orang istrinya tidak punya penghasilan, otomatis keluarga ini terancam kelaparan, sekolah pun entah bagaimana nasibnya, ya kan? Nah ini supaya keluar bantuan dari orang banyak, terpaksa kita ceritakan perangai bapaknya adalah berhutang. Itu kan aib itu sebenarnya. Tapi ceritakan, didedahkan dalam sebuah majelis. Si Anu itu agar dia berutang, lalu dia ter, ter, apa, masuk penjara, kemudian anak-anaknya bagaimana? Yuk kita bantulah, gitu istilahnya kan. Minimal itu makan minum anak-anaknya boleh diberi oleh kaum muslimin berasnya untuk teman nak lauknya begitu agar keluar sedekah contoh ya yang kedua au ma'ruf atau memang demi kebaikan demi kebaikan contoh ibu mengadukan perihal suaminya kepada seorang ulama yang ulama ini tahu masalah hukum-hukum bertanya wahai buya wahai ulama wahai ustadz yang saya lakukan ini apakah suami ini masih halal uh, berhubungan dengan saya, apakah saya masih sebagai istrinya atau bagaimana? Sang istri menceritakan apa-apa kejelekan suaminya kepada sang kiai, ya. Itu boleh, itu demi kebaikan namanya. Atau istri datang, "Ustaz, tak kuat, tak kuat, tak kuat, Ustaz." Tak kuat apanya, Bu? Suami saya, Ustaz, dia bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bocor semuanya sama Ustaz disampaikan oleh sang istri. Tujuannya apa? Ustaz tolong setahu saya suami saya itu sangat hormat dengan Ustaz dia sangat memuliakan Ustaz tolonglah nasihati dia nah, kan begitu itu ma'ruf namanya demi kebaikan ya yang kedua ini boleh yang ketiga oh islah bainan nas atau mendamaikan dua orang yang bermasalah dua orang yang bertengkar boleh dia mendedahkan aib kedua orang ini di sebuah majelis si anu tuh dia karakternya begini, tabiatnya begini, begini, begini, begini. Sementara yang si Anu gini, gini, gini, gini. Ah, kami ceritakan naik orang tuh. Bagaimana supaya kita bisa mengakurkan mereka? Bagaimana kita supaya mendamaikan mereka? Boleh pak. Itu yang dimaksud. Siapa yang melakukan itu mencari pahala dari Allah, Allah akan berikan untuknya pahala yang sangat besar. Ya, mana tadi? Soalan berkenaan puasa sunat. Bagaimana yang sebenarnya puasa Nabi Daud? Okey. Allah lebih suka orang-orang yang berpuasa Nabi Daud. Bolehkah? Bolehkah? Bolehkah? Bolehkah? Besin-besin apa ni? Berpuasa Isnin. Isnin dan Rabu maksudnya apa ni? Kamis niat puasa sunat Kamis Sabtu Nabi Daud. Oh, soalan apakah? Aduh, tulisannya tulisan dokter. Ya sudah, puasa Nabi Daud bagaimana sebenarnya? Sehari puasa, sehari tidak. Itu aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh melebihi puasa Nabi Daud. Nabi marah pada orang yang mengatakan, saya sanggup lebih dari, dari itu ya Rasulullah. Nggak ada lagi yang lebih daripada itu, kata Nabi. Itulah puasa yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, bolehkah kita ambil puasa Nabi Daud dan juga kita ambil puasa Senin Kamis? Puasa Nabi Muhammad. Mungkin itu pertanyaannya kali ya. boleh tidak? Tidak begitu. Kalau puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis tidak boleh lagi dikerjakan. Ya, tidak boleh lagi dikerjakan. Kalau puasa Nabi Daud masuk puasa bid, tetaplah di puasa bid. Maka puasa Daud masuk langsung pahalanya dalam puasa bid itu. Puasa yang tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulan Hijriah. Nah, puasa Daudnya sudah masuk di situ. Dah yang udah puasa biasa Senin Kamis lalu dia rubah menjadi puasa Daud maka dia tinggalkan puasa Senin Kamisnya dia tetap diberi oleh Allah puasa pahala puasa Senin Kamis itu jika ia merutinkan puasa uh, Nabi Daud Hah? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ayah sudah ah, ya sudah. Yang sudah berlalu ya sudahlah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di mana yang menurut Allah kita salah dan memberi pahala buat kita di mana niat baik kita untuk mencari ridha Allah, ya. Yang yang kedepan itu mesti dengan ilmu lah. Okay. Ha? Ah. Oh. Ah. <laughs> Puasa tiga hari betul-betul itu hanya puasa bid Ah ya. Sedangkan puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu itu mesti dikawani awalnya atau akhirnya. Contoh 9 10 atau 10 11. Nabi tidak mengizinkan puasa tanggal 10 karena itu meniru orang Yahudi. Ambil 9 10 atau 10 11. Dan tidak boleh berturut-turut 9 10 11 tidak boleh. Okay. Macam mana ada orang yang tidak berpuasa tetapi banyak melakukan amalan lain sedekah, sholat. adakah orang itu mendapatkan dosa dia hanya berdosa setakat dia tidak puasa amalan sholat yang dikerjakannya dia dapat pahala di mana dia dia dia berdosanya kalau ia tidak puasa maksudnya puasa Ramadan ya dia tidak puasa kecuali kalau dia tidak puasa karena ada uzur yang permanen seumur hidup umpamanya memang dia eh, menurut dokter tidak boleh perutnya dalam keadaan kosong maka dia tidak boleh puasa maka dikodok eh, di, di, dibayar fidyah di luar Ramadan begitu at, at, halal atau tidak makanan yang dimakan itu orang yang ini orang yang bulan Ramadan dia tidak puasa dia makan halal nggak makanan dimakannya oh ini pelik juga pertanyaannya ya biasa minum dulu Ma, masyarakat muslimin kalau makanan itu zatnya halal, dibeli dengan cara yang halal, ya tetap halal lah makannya. Yang berdosa adalah melepaskan puasa. Nah, melepaskan puasa itu yang berdosa. Makan itu halal. Kemudian sholat ibadah diterimakah? Ya diterima insya Allah Ta'ala. Sholatnya diterima. Ini juga kesalahan ya, kesalahan. Untuk apa pakai jilbab? Mulutnya masih kayak gitu. Jangan salahkan jilbabnya, udah bagus ya pakai jilbab. Cuma mulutnya aja diperbaiki lagi. Ini jilbabnya disalahkan pak. Kamu percuma, lihat nih saya nggak pakai jilbab tapi saya pandai menjaga adab. Daripada kamu pakai jilbab, gede-gede lagi jilbabnya. Ternyata kamu pembohong. Yang salah itu pembohongnya, bukan jilbabnya. Jilbab udah bagus. Hah? Ini sering orang pak memukul amalan yang bagus dalam rangka menyelamatkan atau melindungi amalan yang tidak tidak bagus ya. Lihat saya, Gitu gayanya tuh. Lihat saya, walaupun saya nggak pakai jilbab, tapi kan saya orangnya tidak mau bohong. Nah, gitu. <laughs> Tidak mau bohongnya itu udah bagus dia. Ketidakbagusannya dia adalah tidak pakai jilbab, kan begitu Nah, kalau makan makanan yang kita rasa halal tapi tak yakin atau was-was, apakah hukumnya da mayari buka ila malayari buka? Artinya tinggalkan apa yang membuat engkau was-was, ragu-ragu dan ambillah yang engkau pasti dan tidak ragu-ragu. Ya, jadi kalau ragu-ragu nih, kita diundang oleh Chinese untuk acara jamuan di tempatnya, kita ragu nih makanannya. Jangan-jangan dikasih bumbu yang tidak halal kah atau bagaimana, yang mana ragu ditinggal. Yang mana kita tidak ragu, oh telur bulat, nah, itu tidak ragu kita, tidak makan. Macam tuh, Mana lagi? Selesai? Selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada siang hari ini. Ibu-ibu, atas apa yang tadi kita sampaikan, maka adalah motivasi buat ibu-ibu semuanya agar menjadi wanita yang layak disantuni oleh oleh Allah dengan kemuliaan surga bersama dengan wanita-wanita sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.